Bismillahirrahmanirrahim. Jenis yang keempat dari isim-isim yang dibaca nasab adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah ismun yudgaru ta'kidan lil fi'li au bayanan li adadihi au bayanan li nau'ihi. Maf'ul mutlak adalah isim mansub yang disebutkan untuk menegaskan atau menguatkan sebuah perbuatan atau menjelaskan jumlah perbuatan atau menjelaskan jenis atau macam perbuatan. Contoh dari maf'ul mutlak untuk menegaskan perbuatan adalah Dorobtu dorban. Sungguh, aku benar-benar memukul. Nadortu nadron. Sungguh, aku benar-benar melihat. Akal tu aklan. Sungguh, aku benar-benar makan. Sungguh, aku benar-benar telah makan. Pada kata dorban, nadron, dan aklan adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Dikarenakan pada kata-kata tersebut adalah isim, mansub, kemudian disebutkan untuk menegaskan atau menguatkan perbuatan. Dorban untuk menegaskan perbuatan, yaitu pemukulan. Nadron untuk menegaskan perbuatan melihat aklan untuk menegaskan perbuatan makan. Contoh maf'ul mutlak li'adadihi yaitu jumlah perbuatan adalah Dorobtu dorbatan, aku memukul dengan sekali pukulan. Nadhartu nadhratan, aku melihat dengan sekali pandangan. Akal tu aklatan, aku makan, yaitu sekali makan. Pada kata dorbatan, nadrotan, dan aklatan adalah maf'ul mutlak. Maf'ul, maf mutlak li'adadihi. Yaitu untuk menjelaskan jumlah atau nah, jumlah perbuatan. Kemudian contoh maf'ul mutlak linau'ihi yaitu macam atau jenis perbuatan adalah Dorabtu dorbatan syadidan. Aku memukul dengan pukulan yang keras. Nadartu nadron tawilan. Aku melihat dengan penglihatan yang jauh. Akal tu aklan kathiron. Aku makan banyak. Nah, aku makan banyak. Ini adalah contoh-contoh maf'ul mutlak baik untuk penegas jumlah maupun macam perbuatan. Kemudian maf'ul mutlak memiliki ketentuan-ketentuan. Di antaranya yang pertama, maf'ul mutlak selalu menggunakan masdar. Contohnya, dorobtu dorban. Dorban adalah masdar. Nadhartu nadhron. Navron adalah masdar. Akal itu aklan. Aklan di sini adalah masdar. Ya. Dorban, master dari doroba. Nadron, master dari nadoro. Aklan, master dari akala. Tetapi masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Yang kedua, maf'ul mutlak harus selalu mansub. Maf'ul mutlak harus selalu mansub. Dorobtu dorban. Dorban maf'ul mutlak mansub. Nadortu nadron. Nadron adalah maf'ul mutlak mansub. Akal tu aklan. Aklan maf'ul mutlak kedudukannya mansub. Jadi, maf'ul mutlak harus selalu mansub. Sedang masdar tergantung pada kedudukan dalam kalimat. Masdar bisa mansub, bisa marfo, dan bisa juga majrur. Kemudian yang ketiga, jika maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti atau penegas perbuatan, kemudian ditambah sifat atau diidofahkan, maka akan berubah menjadi maf'ul mutlak linau'ihi, yaitu untuk menjelaskan macamnya. Contohnya, tu dorban, aku memukul. Ya, Kemudian diberi sifat syadi dan Sehingga maknanya menjadi aku memukul dengan pukulan yang keras. Kemudian yang keempat, untuk membuat maf'ul mutlak li'adadihi maka samakan saja dengan wazan fa'latan. Maknanya bahwa Maf'ul mutlak li'adadihi menggunakan pola fa'latan. Contohnya, dorobtu dorbatan, maka dorbatan di sini adalah menggunakan wazan atau pola fa'latan. Nadrotan juga menggunakan wazan fa'latan. Ini yang bisa kita pelajari pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik.